Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan tentang peristiwa utusan atau pasukan Abdullah bin Jahash radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau untuk mendatangi sebuah tempat yang bernama Nakhlah. Oleh karena itu pasukan ini pun dikenal dengan Sariyatu Nakhlah. Lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi di mana mereka sempat bertemu dengan beberapa orang dari kaum musyrikin sehingga terjadilah uh, pertempuran di antara mereka dan kaum muslimin berhasil membunuh salah seorang di antara mereka ada yang ditawan ada pula yang berstatus sebagai harta rampasan perang dan itu terjadi pada bulan haram. Sehingga kaum musyrikin membicarakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghalalkan bulan yang haram. Akan tetapi pada hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyetujui perbuatan mereka. Namun mereka beristihad pada saat itu dan mereka memerlukan keputusan yang segera sehingga mereka pun berembuk dan keluarlah keputusan untuk memerangi sebagian kecil dari kaum musyrikin ketika itu. Kemudian berkata Al-Hafidh Abu Al-Fida Imaduddin Ismail bin Umar Al-Shahir bin Kathir rahimahullahu taala faslun fi Sya'ban min hadhihi sanati. Pasal yang berikutnya dalam bulan Sya'ban dari tahun ini. Yani tahun yang kedua. Disebutkan sini dalam kurung tahwilul qiblati wa fardhus saumi. Pasal ini membahas tentang perpindahan kiblat dan diwajibkannya puasa Ramadan. Dan perlu kita mengetahui bahwa judul pembahasan tersebut bukan dari Al-Hafidh Ibn Kathir. Namun dari eh, apakah pencetak ataukah yang mentahkik kitab ini yang memberi judul. Oleh karena itu diberi tanda kurung dan itu bukan dari ucapan Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah taala. Al-Hafidh Ibn Kathir tidak memberi judul dari pasal-pasal yang beliau sebutkan. Walhasil pasal ini membahas tentang tiga hal. Yang pertama tentang masalah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Al-Ka'bah, Baitullahil Haram. Masalah yang kedua tentang diwajibkannya berpuasa Ramadan. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu diwajibkannya zakat al-fitr yang hubungannya dengan Ramadan. Kata beliau rahimahullah taala fi Sya'ban min hadhihi sanati di bulan Sya'ban pada tahun ini yakni tahun kedua Hijriyah huwilatil qiblatu min Baitul Maqdis ila al-Ka'bah. Kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis menuju ke Al-Ka'batu Baitullahil Haram. وذلك على رأس ستة عشر شهرا من مقدمه المدينة dan yang demikian itu di akhir tahun di penghujung tahun uh, di penghujung 16 bulan semenjak kedatangan beliau ke Madinah. Waqila sab'ata asyara syahran. Ada pula yang mengatakan bahwa perpindahan kiblat tersebut setelah 17 bulan lamanya kaum muslimin salat menghadap ke Baitul Maqdis. Wa huma fi sahihaini dan keduanya terdapat dalam Sahihul Bukhari dan Muslim. Dan yang dimaksud oleh beliau di sini adalah hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Al-Bara bin Azib, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahwa Baitul Maqdis." Kami mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Sittata asyara syahran atau sab'ata asyara syahra. Itu berlangsung selama 16 bulan atau 17 bulan. Jadi setahun 4 bulan atau setahun 5 bulan. Thumma surifna nahwal Ka'bah. Kemudian setelah itu kami pun diarahkan salat menuju atau mengarah ke Al-Ka'batu Baitullah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama penyebutan tahun atau penyebutan bulan Syaban bahwa terjadinya perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Baitullahil Haram Al-Ka'bah Al-Hafidz Mukathir mengatakan itu terjadi di bulan Syaban namun sebagian para ulama bahkan Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah taala menguatkan pendapat ini dan bahkan beliau menisbatkan kepada jumhur ulama dan beliau mengatakan telah diriwayatkan oleh Imamul Hakim dengan sanad yang sahih dari Ibn Abbas bahwa perpindahan kiblat itu terjadi di pertengahan bulan Rajab di pertengahan bulan Rajab Nah dan ini yang zahir wallahu taala alam pertengahan bulan Rajab karena Al-Hafidz Ibnu Hajar menisbatkan riwayat kepada Al-Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka di bulan Syaban atau seperti yang kita sebutkan tadi di bulan Rajab, pertengahan Rajab dari tahun ini, yakni tahun yang kedua Hijriah. Huwilatil qiblatu min Baitul Maqdis ila Al-Ka'bah kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis lalu kemudian diarahkan ke Ka'bah. Yani dahulu kaum muslimin semenjak awal kedatangan mereka ke Madinah maka mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Mereka sholat menghadap ke Baitul Al-Maqdis dan Baitul Maqdis itu kalau di kota Madinah arahnya ke utara mengarah ke utara Nah, berbeda dengan arah Ka'bah. Kalau di kota Madinah itu arahnya ke arah selatan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berada di Madinah. Beliau mengatakan, "Ma baina al masyriq wal maghrib qiblah." Antara timur dan barat itulah kiblat. Yani yang mengarah ke selatan. Itulah kiblat. Dan perpindahan kiblat ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, setelah satu tahun empat bulan atau satu tahun lima bulan kaum muslimin mereka sholat menghadap ke Al-Ka'bah Baitullah. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang keberadaan kaum muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka di Makkah. Apakah mereka sholat menghadap ke Al-Ka'bah ataukah mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis? terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ketika di Makkah kaum muslimin pada saat mereka hendak mengerjakan sholat mereka menghadap ke Baitul Maqdis namun mereka juga menghadap ke Ka'bah. Jadi mereka mengarahkan tubuh mereka ke arah Ka'bah yang sejajar dengan Baitul Maqdis. Begitulah cara mereka beribadah ketika itu. Ada sebagian mengatakan bahwa ketika itu kaum muslimin kiblat mereka di Ka'bah. Setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah bersama dengan para sahabat, maka Nabi Alaihi Wasallam ingin melakukan ta'liful qulub, menyatukan hati-hati kaum muslimin dengan ahlul kitab bangsa Yahudi yang mereka tentu mengetahui kebenaran mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah alaihi salatu wasallam dan itu disebutkan dalam kitab mereka dalam kitab Taurat hanya mereka menyembunyikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendekatkan hati mereka sehingga beliau pun salat menghadap ke Baitul Maqdis namun di sela-sela itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ada kerinduan dan harapan untuk dipindahkannya kiblat tersebut dari Baitul Maqdis menuju ke Baitullahil Haram. Oleh karena itu beliau selalu apa, mengarahkan wajahnya ke atas. Mengarahkan wajahnya ke atas berharap agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Baitullahil Haram. Allah Azza wa Jalla berfirman qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram sungguh kami telah melihat wajahmu yang selalu menghadap ke atas ya kami akan memindahkan kiblat tersebut ke arah yang engkau ridhai, yang engkau senangi fawalli wajhaka syatral masjidil haram maka arahkan wajahmu ke Al-Masjidul Haram. Arahkanlah wajahmu ke Al-Masjidul Haram. Maka setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, kaum muslimin mereka segera memutar tubuh-tubuh mereka yang tadinya menghadap ke negeri Syam ke Baitul Maqdis lalu kemudian mereka merubah dan berbalik arah menuju ke Baitullahil Haram. Setelah mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatnya yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memindahkan kiblat. Memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Al-Ka'bah Baitullahil Haram dan pada saat terjadinya tahwilul kiblah pemindahan kiblat ini maka semakin timbullah hasad kedengkian bangsa Yahudi kepada kaum muslimin sebab orang-orang Yahudi ya mereka melihat bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyelisihi apa yang mereka perbuat mereka mengatakan tidak satupun apa yang kami perbuat melainkan mereka berusaha untuk menyelisihi kami. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyelisihi ahlul kitab yang mereka enggan untuk mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang ahlul kitab kata beliau innahum yahsudunana ala syai kama yahsudunana innahum la yahsudunana ala syai kama yahsudunana ala yaumil jum'ah allati hadana Allahu biha وقد ضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله بها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين bahwa sesungguhnya ahlul kitab mereka tidaklah hasad kepada kita kaum muslimin seperti hasadnya mereka dalam tiga hal. Seperti hasadnya mereka dalam dalam tiga hal. Yang pertama mereka hasad kepada kaum muslimin tentang hari Jumat. Sebab hari Jumat ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kaum muslimin untuk menjadikan hari tersebut sebagai hari raya mereka dalam setiap pekan. Dan ahlul kitab tersesat dalam hal ini. Nasara memilih hari Ahad sementara kaum Yahudi memilih hari Sabtu. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka hasad dalam permasalahan kiblat kaum muslimin. Disebabkan karena kaum muslimin memindahkan kiblat-kiblat mereka dari Baitul Maqdis menuju ke Baitullahi Al-Haram. Kemudian yang ketiga, ucapan seseorang amin. Ketika membaca Al-Fatihah di dalam salat lalu kemudian kita mengucapkan amin, ini menyebabkan kaum Yahudi dan ahlul kitab mereka hasad terhadap kaum muslimin. Walhasil perpindahan kiblat ini merupakan ujian. Ujian bagi manusia. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan mereka. Siapakah yang kokoh di atas kebenaran dan siapa yang tidak benar keimanannya sehingga mereka menjadikan ini sebagai bahan olok-olokan kepada kaum muslimin. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal menyebut mereka orang-orang yang mengingkari adanya perpindahan kiblat sebagai orang-orang yang sefih, orang-orang yang bodoh, tolol. Saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahi al-masyriq wal maghrib. Orang-orang bodoh itu mereka mengatakan, mengapa Allah memindahkan kiblat yang dahulu mereka menghadap ke ke, ke sana, lalu kemudian Allah pindahkan. Mengapa? Maka katakan kepada mereka, "Qul lillahil wal maghrib." Katakanlah, timur barat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mau mengarah kemanapun, di sanalah wajahullah azza wa Jadi mau mengarah kemana saja seseorang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang terdapat penyakit dalam hatinya mereka berat untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang dahulu kamu menghadap ke sana melainkan agar kami mengetahui siapakah orang-orang yang jujur keimanannya. Siapakah orang-orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari orang-orang yang mereka berpaling, bermaksiat dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana awwala man salla ilaiha Abu Sa'id ibn al-Mu'alla wa sahibun lahu. Lalu berkata Al-Hafidh orang yang pertama kali solat menghadap ke Ka'bah adalah Abu Sa'id ibn al-Mu'alla dan seorang sahabatnya. Kama rawahu nasai sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i wa dzalika annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhutubun nas. Riwayat ini menyebutkan bahwa keduanya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Berkhutbah di hadapan manusia wa yatlu alaihim tahwilal qiblah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat yang menjelaskan tentang perpindahan kiblat. Fakultu li sahibi, maka aku pun mengatakan kepada temanku ini, Ta'ala nusalli rakaatain. Ayo kita salat dua rakaat. Fanakuna awwala man shalla ilaiha sehingga kita menjadi orang yang pertama kali salat menghadap ke Ka'bah. Fatawaraina wa sallaina ilaiha. Maka kami pun bersembunyi dan kami pun mengerjakan salat menghadap ke Ka'bah. Thumma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nasi adh-dhuhra yawma idzin. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya lalu kemudian beliau salat memimpin kaum muslimin salat az-zuhur pada hari itu. Namun hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Diriwayatkan An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra dari jalan Marwan bin Uthman ibni Abi Sa'id eh, al-Mu'alla ibnu al-Mu'alla dan Marwan bin Uthman ini seorang perawi yang waif seorang perawi yang waif sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah tentang peristiwa sholatnya Abu Sa'id al-Mu'alla dengan sahabatnya menghadap ke Ka'bah walhasil setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang perpindahan kiblat maka berita tentang perpindahan kiblat ini pun menyebar namun penyebaran tersebut tidak sekaligus karena kondisi pada waktu itu tentu tidak sama seperti zaman sekarang kalau zaman sekarang seorang dari Arab Saudi misalnya ya dia ingin menyebarkan berita sekali dia menyebarkan mungkin langsung tersiar ke seluruh dunia langsung tersiar ke seluruh dunia. Nah, namun pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang jalan kaki baru sampai ke tempat yang lain untuk mengabarkan tentang adanya perpindahan kiblat ini. Oleh karena itu, ma'asyarakat rahimakumullah, kejadian tentang salatnya kaum muslimin dalam keadaan mereka memindahkan apa berpindah kiblat itu berbeda-beda. Ada yang sampai kepada mereka sementara mereka mengerjakan salatul zuhur. Ada yang sampai kepada mereka sementara mereka mengerjakan salatul asr. Ada yang sampai kepada mereka sementara mereka mengerjakan salat al-fajr. Seperti yang terjadi di Quba. al hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwa berdasarkan penelitian yang paling pertama kali salat pada saat diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah salatnya kaum muslimin di Banu Salamah. Salatnya kaum muslimin di Banu Salamah pada peristiwa meninggalnya Bishr ibn al-Bara bin Ma'rur dan itu bertepatan dengan salat az-zuhur. Itu bertepatan dengan salat az-zuhur. Dan ayat ini itu turun pada waktu zuhur. Nah, di masjidnya Banu Salamah yang sekarang ini kita kenal dengan penyebutan Masjid Al-Qiblatain Masjid Al-Qiblatain yang ada di Madinah kemudian setelah itu kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat menghadap ke Ka'bah di Masjid Nabawi pada waktu asar dalam pelaksanaan salat al Asar. adapun yang disebutkan tentang perpindahan kiblat di Masjid Kuba itu pada saat kaum muslimin sedang mengerjakan sholat subuh. Mereka sedang sholat lalu kemudian tiba-tiba ada yang menyampaikan kepada mereka qad unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam al quran sungguh telah diturunkan tadi malam ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke uh, Al-Ka'bah Baitullah. Pada saat itu kaum muslimin sedang sholat menghadap ke menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap utara di Madinah. Ketika mereka mendapatkan berita, maka mereka segera untuk merubah posisi mereka. Yang tadinya imam di depan, kalau dibalik dari menghadap utara menjadi selatan, Berarti posisi imam di mana? Di belakang. Nah, posisi imam jadi di belakang. Maka majulah imam ya, tentunya berjalan. Jalan imam untuk mengambil posisi di depan. Nah, untuk mengambil posisi di depan. Dan itu diperbolehkan karena ini adalah hal-hal yang menyangkut tentang kemaslahatan sholat tersebut. Menyangkut tentang maslahat sholat, maka diperbolehkan sehingga seluruh masjid-masjid yang ada di Masjid Nabawi eh, yang ada di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya kaum muslimin melakukan perpindahan kiblat melakukan perpindahan kiblat bahkan yang masyhur yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perpindahan kiblat itu yang disebutkan dalam Masjid Quba oleh karena itu ma'asyiral rahimakumullah tidak benar mengkhususkan satu masjid tertentu ya dikatakan bahwa masjid ini adalah merupakan masjid sejarah di mana kaum muslimin melakukan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke menuju ke Baitullah Al-Ka'bah. Tidak benar mengkhususkan masjid yang disebut sekarang Masjid Al-Qiblatain, itu masjidnya Banu Salamah. Nah, akan tetapi seluruh masjid yang ada di Madinah mereka melakukan perpindahan kiblat yang tadinya mereka menghadap ke Baitul Maqdis lalu kemudian setelah itu mereka memutar tubuh mereka untuk menghadap ke Baitullahil Haram. Maka tidak dibenarkan mengkhususkan satu masjid. Terlebih lagi pada zaman-zaman sekarang ini, ma'asyarakat rahimakumullah, banyaknya para penziarah. Mereka berziarah ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak sedikit di antara mereka yang jahil tentang hukum syar'i. Di antara mereka ada yang menganggap ada keutamaan mengunjungi Masjid Al-Qiblatain ada keutamaan mengunjungi Masjid Al-Qiblatain. Mereka singgah di situ. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh sebagian mereka? Ada sebagian mereka yang masuk ke dalam masjid, lalu mereka sholat. Apa yang mereka lakukan? Mereka sholat terlebih dahulu menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi mereka masuk ke masjid Al-Qiblatain, lalu mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah itu mereka putar tubuhnya menghadap ke Baitullahil Haram. Menghadap ke Baitul Maqdis mansukh, sudah dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diharamkan dan tidak lagi diperbolehkan seorang salat menghadap ke Baitul Maqdis. Ditambah lagi tidak ada keutamaan khusus seorang salat di Masjid Al-Qiblatain. Justru yang ada, yang sahih, yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke Masjid Kuba, berziarah ke Masjid Kuba dan mengerjakan sholat di dalamnya. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه fihi كان له كأجر عمره ajr barang siapa yang bersuci dari rumahnya lalu kemudian dia mendatangi Masjid Quba lalu dia mengerjakan salat maka dia mendapatkan pahala umrah dan ini berlaku pada Masjid Quba tidak berlaku pada Masjid Al-Qiblatain oleh karena itu eh, merupakan amalan bid'ah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin mendatangi Masjidul Qiblatain lalu kemudian mengerjakan ibadah di dalamnya seperti yang sifat yang kita sebutkan tadi ini sama sekali tidak berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah perpindahan kiblat terjadi pada tahun kedua Hijriah. Wa furida saum Ramadan dan diwajibkan pula berpuasa di bulan Ramadan juga terjadi pada tahun yang sama yaitu pada tahun kedua Hijriah. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat bahwa uh, puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dan para ulama bersepakat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sembilan kali Ramadan. Mendapatkan sembilan kali puasa Ramadan, yaitu ketika berada di Madinah. Wa furidat li ajlihi zakatul fitr dan diwajibkan setelahnya zakatul fitr karena zakatul fitr hubungannya dengan Ramadan diwajibkannya berpuasa Ramadan diwajibkan pula pada saat itu zakat al fitr qablahu sebelumnya biyaumin sehari. Yani sehari sebelumnya diwajibkannya zakat al fitr. Maka ini tiga syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan pada tahun kedua Hijriyah merupakan amalan yang wajib bagi kaum muslimin. Perpindahan kiblat, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat al-fitr. Dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya tadrijiyan secara bertahap. Sebelumnya ketika di Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memfokuskan dakwah itu ke tauhid ke permasalahan tauhid. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah kalian akan mendapatkan keberuntungan. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya satu demi satu sampai kemudian Allah Azza wa Jal menyempurnakan syariatnya dengan turunnya firman Allah Azza wa Jal Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Baik, sampai di sini insyaallah. penjelasan kita dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu hafizakumullah